السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Salatan tuktabu biha sudur Wa tusrahu sudur Wa tawunu bihal umur برحمة منك يا عزيز يا غفور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار wa tiryakil aghyar wa mitaki babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar Adadani amillahi wa ifdalik an Abi Amrin Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu akhadan ghairak qal kul amantu billah summastaqim rawahu muslim al hadis au kamakal sadaqallah haisu yaqul hadirin sidang jamaah setia bumi solawat Kajian malam ini sebelumnya ditandai cuaca krimis. Mudah-mudahan gerimis ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Sering saya sampaikan bahwa air adalah lambang kehidupan. Kehadirannya sangat dinanti oleh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk hidup yang lain. Sampai-sampai seorang sufi punya semboyan. Nek nduk kono kono uang. Insya Allah Allah dele ada air. Allahumma sholli ala Muhammad. Di mana ada kaki manusia berpijak, insya Allah di situ ada karena air sebagai lambang kehidupan. Tiga panas sambal. Udan Kulo takon kapan sampean gak sambat? Pak Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganti iringan dungo Muka-muka sing ngaji greges iki nang waras. Saking pegele Pak, keling saking pegele. Niki wau tanggalan kula kula buwak mun pegel. Hati rata-rata wong niku ndelok Gus Ali ku sakti. Gak butuh mangan, Gak butuh ngombe, montore, isok jalan banyu. Supire gak perlu sangu. Dadi ana mubalek kok saiki masang rego. Aja diseneni. Walaupun kula pribadi mboten wani. Understand? Kadang-kadang undang, kiai ngowo ya maksa eling yo yo. Kaya-kaya nek diparani belai sapi. Ditekani temennya kan apa-apaan telpon para ini temen mari dijolok ya ini. Niki mulai ingin kula teken jangan ngundang saya kalau tidak sembodo. Mboten kiyat awake mboten kiyat. Anak bento harus pidato rono-rono ya tara pikiran. Tenaga, waktu sak duwike sapa kuat, Pak? Kadang-kadang ana wong ngomong eling sufi, aku mau kok di ngono. Kok kon nglakoni seminggu lah kaki mendeme wonge. Understand? Yeah. Wis ngaji nduk kene ketemu ngaji, ngaji nduk omah aku lha ngono. Ati ana wong 10 ngundang kiai. Durung karuan siji wong ngerti. mulai saya agak kiai ngreges. Kira-kira anak kiai loro berburu rumah sakit bayar apa gratis? Bayar. kelem mari totalan marun mulai mun kula urupi Fatihah mawon. Kadang-kadang uangnya buatan objektif, buatan objektif pak. Kadang-kadang ngomong ngawur. Rasulullah itu tidak pernah nerima sangu. Kiai kok nerima sangu. Wong sing ngomong ngono. Monggo melok kula seminggu. Tak tembakno melsi seminggu. Insya Allah seminggu kali mendemi wonge, Pak. Mboten kuat. Kajian malam ini bertema belajar dan berguru kepada sejarah. Password malam ini Barang siapa tidak mau mengambil pelajaran dari sejarah, ia akan pasti digilas sejarah. Stop. Sing sopone wong boten gelem joko pelajaran songgo sejarah uang iku bakal diklindes sejarah. cari wong Jawa uang iku ojo lali kawitan Pak Pak uang iku ne lali kawitan tidak mampu menghargai dan menghormati orang yang pernah membantu dan menolongnya serta mendidiknya. Percaya napa mboten? Yeah. sampai ini sok ganteng ngene ngene ikut cili Iku cilike adus dhewe apa diadusi Bu sampean? Ngomong oh, nek ana protes adus dhewe iki tak Mulai sering saya katakan saking mulyoi ajaran Islam. Betul bosen-bosen kula sampean Pak. Saking luhuri Islam. Bektine anak marang wong tua lorone tidak terikat hanya saja tatkala orang tuanya masih hidup saja. Bahkan orang tua kita telah meninggal dunia sekalipun kita masih punya kewajiban untuk berbakti kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. nek bapak ibu kula lan sampean iki cek urip kewajiban kula panjangan bakti sepuluh, pira Terus mulu ah. Sedoso. Bila bapak kulolan panjenengan sampun sumari, sambun pecah. Kewajiban kulolan panjenengan sebagai anak tinggal sekawan berkawis. Papat terang tak si siji, sing telu senen mana siji ya nek lagi ke kabeh mboten nerang materi ini. Apa kebaktian anak kepada kedua orang tuanya sepeninggal orang tuanya mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah. Stop. Dungakno lan no sepuro dumateng ngersanipun Gusti paling medit catatan iki paling medit netok ya ben mantut salat sampean kirimi Fatihah Ojo melok paham wong gondol-gondol iku. Fatihah jadi kirim-kirim uang dek awakmu lah gak kumanan. Wah wah wah rusak kabeh. Ojo maca selawat deh, aja ndongakno Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi kon ndongakno berarti Kanjeng Nabi kan durung selamat tadi. Jotosen ana wong ngono jotosen. Pak. Sampeyan no. bapak ibu sampeyan sing wis mati sampeyan no. Mungkin timbul pertanyaan, apakah sampai doa orang hidup atas orang mati? Doa orang hidup atas orang mati sampai dan bermanfaat. Siji tutuk loro manfaat. Dengan satu syarat tidak bisa ditawar lagi antarane sing no lan sing no Kuduk seiman seagama. Umpama pesawat channel dan modulasinya sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Greges sejak pidato ini. Wa lu kula greges tensi kula iku 200. Dundang wong Gresik kula njuk sepuro-sepuro niku mboten saged. Tak jawab Sama iki gak gawe persekot ngotot. Ya gangkai bersekot. Lu ngelene ngaji kan nek iso apa lamun bisa lah ngoten to. Mlebu ono punuan. Tak parani temenan ya. Ah, langsung wau mondok nang Siti Ajar ngono sedilo. Wis infus tak jojo-jojo dhewe apa lobat teh. Ini kene kene coplok terus turun. Coplok melayu mulai nih wow, betul nato. satu kalau coplok melayu mulai ngaji, enggak ngreges, ya balik bro nama. Pak, akeh wong ngundang ngaji ku gak sembodo, Pak. Kati tak tekan pisah, Mas. Waduh, beres, men. apa-apa. Tak bawa imam buku nih, wis. Wah, wis rasa nono lah. Yo ya jadi pedot nak jek wong enak. Wis tak pikir-pikir sing medit-medit nglompok nduk kene kabeh. Sebab liyane wis pasang bandrol kabeh lah kula culno temenan wis tak kei ati jantung ya Pak. Paham napa mboten? Nggih. Dalam ya ini pun masyarakat kepentingan pun. Oh. Parani ana sego sak piring iwake gobis. Ya Allah, ya Allah. Yaiku Kaji Salim, Saidil. Yeah. Jar iku nek titis gak usah ngundang kiai lah. Sakno kiai ini gak usah matek tuwek. Undangan sing ngomong-ngomong sing perjuangan ini. Gak boleh begitu perjuangan. Kongon nglakoni wis lah. Kongon nglakoni seminggu ae gotong. Padahal fisik itu kalau latih Pak Beninjing ini melaku, melayu yo ya madu ya. Petinju lo gak bentar lumayan. main. Petinju itu setahun dong gak main minum. Mau oh, balik awan sok bengi. Ah, tak pikir-pikir belan wadid temen-temen ya remuk. <laughs> Wis ngaji doa omahe wis lah. Nek kon gelem ngaji ya mrene ya wis. Lho menawa, nek medit gak usah lah. putus brengas sih, brengas. Geludek. Ah, wis wengi. suwengi. Wis melas wengi, torok. Engko ditoding, digelendeng, ngecor masjid, jadi tutang -tukang. Wis lah tak tok niki kabeh Pak cek sisian Pak. Ojo dipedet lho ya. Tongon kayak kementar kiai macam-macam pun. Kulo siap pun. Ah, tak pikir-pikir kabeh kono masang bandel kali awak ijen tok malah sing medhit-medhit kuape kiri kabeh. Enak ngundang Gus Ali, gak gelem disangoni ngono. <laughs> Eh, sik sik sik sik. Wis wis. Iku tak cewa rek kabeh tanggalan wis golek mubarak ora. Mboten kuat wae, Pak. Wong kula nimpun mangan asin mawon pun tensine munggah. Tadi sapi kambing sepuluh mboten nama. tapi nek kena asin bunga. Cuman gipok mboten nama apa kula. Tapi karena pop gelontong. Dungakno nongi Bapak Ibu ini. sakit, sakit. Nek wis donga itu tumiba marang mayit. Derajat dan nilainya lebih indah daripada dunia seisinya. tegese wong mati wis gak butuh kiriman saka gule rawon capceh tahu crispy malah ana warung nyar ayam nelongso lha di warung ayam Masya Allah, panjang pinter ngelijen. Jadi uang penasaran. Ya apa ada warung ayam? rawa. Tak pikir cerdas sih warungnya. Pak, bisa dilanjut nggih? Sejarah merekam berbagai peristiwa. Jadi gak lagu tok ono Pak. Peristiwa itu ono nih. Rekaman peristiwa itu namanya se Sampai tak dongani sok sejarah sing apik. Tadi uang itu, udah nek mampu nggak sejarah api. uangnya mati wis diuruki lemah, namanya masih harum. Apa? Karena mampu membuat Masya Allah sejarah yang baik. Dikai contoh. Mbak Sunan Ampel sudah 600 tahun kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya masih Insya Allah ada di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Mampu mencetak prestasi, bahkan Masya Allah mampu Insya Allah membuat prasasti. Duit tinggalan masjid Ampel Denta. Sama yang tak dongak no mati duit tinggalan masjid Leboh Denta. Grembung denta. Tidak usah, Mbak. Nek macan nek mati ninggal lo belang. Gajah mati meninggalkan Masa kita mati hanya meninggalkan janda dan hutang. Iya nek janda hari ini. wingenane ono HL e, Jawa Pos kacamataan gua di bojoku tak celuk dik lho dik bojoku bojoku dik Didele karo arek-arek iku dele HL depan Pak kacamataan sing gedhe Dadaku ana tanggaku lebawangi tuwek tira turu kacamataan putune belayu Aku bintang film, Pak. Kacamata apa sing digawe nek wonge ayu ya tetep ah. Wong elek masih kacamata luaran yang ini. Dari sejarah, hmm, satu anget awak iki ngeten alhamdulillah. Manusia mengetahui sebab-sebab keberhasilan dan sebab-sebab kehancuran. Stop. Jadi teko sejarah iso ditelok sebab sebab keberhasilan dan sebab sebab kehancuran. dulu Eropa itu tujuh Cordoba Eropa itu dikuasai Islam tujuh ratus tahun. Pinten, Pak? Wong liyo peradabannya masih rendah, umat Islam top markotop. Sekarang golek Bekasi kawan kau Pak. Pak. Mulai kula kali sampean dadi wong Islam di Indonesia jangan sekedar puas mayoritasnya. Sing hati-hati. Gini mboten? Kalau tidak kita persiapkan anak kita, cucu kita, Tidak mustahil sejarah akan terulang. Gini betul? Rungok nerul. Pak. Mojopahit. No. Biyen niku Brunei, Malaysia sebagian, Madagaskar, kabeh iku ben wilayahe maca. Saiki kari ana dalane nduk Mojokerto jadi jalan maca. Dari sejarah manusia mengetahui sebab-sebab keberhasilan dan sebab-sebab kehancuran. Nah niki kate menyongsong Hari Santri Nasional. Alhamdulillah 22 Oktober ini. Kita patut syukur kepada Allah perjuangan santri diakui insya oleh pemerintah kita. Ada hari santri nasional. Alhamdulillah. Mulai santri-santri gak usah minder. Sing percaya diri. Usahakan jadi santri mandiri. Berdiri di kaki ojo jaga no wong Pak, Saiki padha abot. Lah uang wong-wong wis gandoli kan sakno sing digandoli. Wong goke dhewe abot. Nggih mboten? Sering saya katakan pidato di mana-mana. Umpomo gak ono perjuangan santri, kiai, ulama, tidak akan ada apa yang dinamakan NKRI. Mulai NKRI ini sebagai bentuk final republik ini. Allahumma masuk ala Muhammad. Dok macam macam Lamun gak ono santri, gak ono kiai, gak ono alim ulama. Saya yakin tidak akan terwujud apa yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia. Sing mateni malabi ku santri. Jenenge Harun santri tebu. Roh aku ning sejarah. Jendral Malabi ku duduk kopral jen. Jago perang, jago strategi. Itu mati karena keberanian seorang santri. dadakno santri saiki HP Ya Allah. Pak. Pak. Barang siapa tidak mau mengambil pelajaran dari sejarah, rungokno temenan. Iki ya waras aku nek ngaji waras kemarin greges maneh ia akan pasti digilat sejarah. Dalam surat Al-Fatihah, tak kono dalil-dalil sing gampang, engko cesok niru ya. Surat apa, Pak? Sebagai awal surat Al-Qur'an ternyata mengisyaratkan perintah untuk belajar sejarah. Tadi belajar sejarah itu duduk kongkonan kiai, duduk kongkonane Ghazali. Diperintah oleh Al Kita kurang memahami Kurang menghayati walau setiap hari kita pasti mengucapkannya. Bendino diunekno bahkan tidak pernah kurang dari 17 kali kita ucapkan. Seorang muslim yang baik dalam satu hari tidak kurang dari 17 kali mengucapkannya. Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Tunjukilah kami jalan yang lurus Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Surat no Bapak? Jalan lurus ditafsirkan oleh para mufasir sebagai dinul Islam. Sebagaimana dengan tegas dijelaskan ayat selanjutnya. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat maha benar Allah dalam segala firman-Nya Allahumma shalli ala Muhammad bisa dilanjut Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ini mengandung perintah tersirat. Hati onok tersurat, onok tersirat. Ayat menikah ngandung perintah tersirat untuk belajar sejarah bagi kita. Sama tak tungan nanti santri-santri sing seneng belajar sejarah lebih-lebih membaca sejarah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga kelompok yang disebut dalam ayat terakhir ini. Pendina wis Kelompok yang telah diberi nikmat oleh Allah. Kelompok yang dimurkai Allah. Dan kelompok yang sesat. Piro pak? kelompok yang telah diberi nikmat oleh Allah dan ya kelompok yang dimurkai Allah dan kelompok yang sesat Ketiga kelompok ini adalah generasi yang telah berlalu. generasi di masa lalu yang telah mendapatkan satu dari ketiga hal tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Bendina diwaca tapi ora rone ayat ngandung perintah supaya kula kali sampeyan gelem belajar. Nyaut apa mboten? ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Duk kono ana kelompok sing diberi nikmat oleh Allah. Ada kelompok yang dimurkai Allah, dan kelompok yang sesat. Pinten? Ketiga kelompok ini adalah generasi yang telah lalu. Generasi di masa lalu yang telah mendapatkan satu dari ketiga hal tersebut. Iku wacon. Bisa dilanjut wonten pengaosan dalu menika pada kajian malam ini panjenengan kula dongakno dipun paringi rezeki kepahaman panjenengan kula dongakno Allah berkenan menjadikan panjenengan menjadi santri-santri yang cerdas pada kajian dalu menika kita prioritaskan pada kelompok pertama Yaitu kelompok yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yaitu generasi yang merasakan nikmat Allah. Lah kula mboten nafsiri dhewe, Pak. Mboten wani kula nafsiri Quran dhewe saenake kok. Ya kudu agen piantun-piantun sing punya kapasitas keilmuan sing sakit dipertanggungjawabkan. Menurut beliau Imam Ibnu Kasir, itu Imam Samudra ya. Menjelaskan bahwa kelompok ini dijelaskan lebih detail dalam surat An-Nisa ayat 69 dan 70. Swidak songo sampak pitung. Hei sampean golek dhewe ya sampak rambut sampean rotoli lah gak nemu, Pak. <laughs> Saya ulangi. Kelompok yang telah diberi nikmat Allah adalah mereka yang telah diabadikan oleh Allah pada surat An-Nisa ayat 69 sampai 7. di Quran ditafsiri karo Quran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sadaqallahul. Surat napa, Pak? Tulis. Telung kelompok niku wau dijogo pira karo Pak Ali dalu niki? Situ. Kelompok apa sing diterangno dalu niki? adalah kelompok yang telah diberi nikmat oleh Allah. Kelompok yang dimurkai Allah dan kelompok yang sesat, insya Allah nek sampean dawa umur kok diterangno liya dina. Lah ngoten to? Telu diterangno kabeh, burung paham si mum. saya ngerti ya. Nyanda Arul. Nek kate budal ngaji ini, ngumbi ya kuku bima. TL. Dicampuri madu, tadi cerdas. kupingnya konsentrasi sama, terlalu Plak, plak. gak triji maneh foji cepet kalau dingin lemer. ini adus isu lho Pak Grojoko Pak ya. Eh, jam telu adus. Jam telu dalu adus. Maru kita ajut, wiritan sama ngenteni coba. Ngene sampean rezeki sampean lawan oh, ancan malah jek turu. Terus nyambut Engko mari tahajud malah turu. Ya Allah, berilah saya rezeki yang barokah banyak. Dongo aja rezeki yang barokah banyak tapi turu ae. Wong pitik ae kepinale rezeki gelem-gelem ya kem ya ngene mboten. Wa man yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima sadaqallahul dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah yaitu para nabi siddiqin orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan Allah cukup mengetahui maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Pak, ayat iki dasar. Tumrapi wong sing cerdas akale, cerdas atine, kekancan niku gak sekedar untuk donya tok. Muga-muga majelis yang ini iki besok ketemu doa akhirat kabeh. Pak. <laughs> Sama niku dikajian iki. Ayat iki digawe dasar gecokan tumrape wong sing cerdas akali. Cerdas atine. Nek bertemanan, persahabatan, Insya Allah yang dilandasi dengan iman, yang dilandasi dengan akhlak mulia, itu bukan sekedar di dunia saja. Ya dunia dunyane, yonduk ya alam barzah, sampah alam ah. Kadang-kadang ngomong ini ngomong ngawur. Lah apa kumpul-kumpul kiai gak Besok yo dhewe-dhewe. Ah, sembrul. Diterang panik. Diterang wis opo kejadian iki. Wah, iya nak ngaji alat didik. Sane diterangno iki. Sing gak paham mantu-mantu yang nggih. Ada kata penghubung yang sama antara ayat ini dengan ayat dalam surat Al-Fatihah di atas. Jadi surat Al-Fatihah mang karo surat An-Nisa ayat sidak songo nih ada kata penghubung yang sama. Yaitu kata anama Iki melok wazan af'ala. Yaitu mereka yang telah dianugerahi nikmat. Imam Ibnu Kasir menafsirkan ayat dalam Al-Fatihah tersebut dengan ayat iki dadi nafsiri ayat Quran surat Al-Fatihah ditafsiri gawe surat An-Nisa ayat 60. Pak, gue gak tahu mondok ro keterangan no, ayat ditafsirin be ayat wis wis alhamdulillah Pak sampean Pak. Mane mondok ya wis tuwek. Ragat ya gak ono sing dipikirake, bojo ya gak patek sabar. Sepira-pira lah ngaji berungan-berungan, muka-muka kumpul dunia akhirat. Yaitu kata an'ama. Mereka yang telah dianugerahi nikmat. Imam Ibnu Kasir menafsirkan ayat dalam Al-Fatihah ingkang kula aturaken tersebut dengan ayat ini yaitu surat An-Nisa ayat 60 Sopo wong sing adianugrahi nikmat mereka adalah para nabi para sidikin para siddiqin, para suhada dan solihin. Kesemuanya yang hadir dalam doa kita adalah mereka yang telah meninggal. Ayo, Ciono anabi tasik urip. Ono wong aku tadi nabi untuk kabu. <laughs> kabu jombang loh. Utangnya akeh masalah bengong ngaku nabi jadi nemu wahyu untuk berangkal Untuk di yo pekerjaan mik yo apa pegel non niki mik Sulan nih tuku mik ping telu Keran itu yang ngono jeding itu, ben minggu jebol lima. Iku digawe wudu tadi tetek mek. Masya Allah kok cik kasar-kasare, Masya Allah. Hati kula iku nek minggu ngontrol ikran, masalah. Allah. Ana sing potong ndasi ku pedol iku ana dumetong ngene ini kaki ini. Ya kena diulil tapi titik ini. Nah, nah untu nih sok dicokot nih. ya Allah. Pas aku nih dibuka kenal, gak sampai pedot. Ini padahal kan pilih-pilihan, Pak. Iki ibu-ibu iki buka ya mbek okol. Bojo kula enak sing sabar lah, Pak, panjenengan wong Awak mau ngomong-ngomong ngono panjenengan gak tantang kae. Ben Senin niku coplok telu. Jarku ya wis rumangsa melok ngrawat lah ya pembukae apa. Sampeyan delok santri biyen niku nek ngaji name kiai ya harus nyapu. Ngene mboten? Nggih. Ngansoni jeding. Urun lengok. Nah santri-santri saiki ya Allah ngrokok kiai ini disedot. Ya Allah, buai diperentesi. Jambu ya diperentesi jambu. Kelengkeng itu. Iki lu santri capopong. Dituturi koncone jawab enak. Ya, loh, gak apa-apa kok kok nyocot. Ojo cacak buaya. Ilmune lho didum-dumno. Eh sing paham alhamdulillah, sing gak paham alhamdulillah nggih. Sapa iku wong sing dianugerahi nikmat iku? Para nabi. Para siddiqin, suhada dan solihin. Kesemuanya yang hadir dalam doa kita adalah mereka yang telah meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. ono ngaji ngajine tasawuf titik ya. Asabi berkata, telah datang seorang ansor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi anak sahabat wajilin ono ansor, ngerti toh? Telah datang seorang ansor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis, mular sahabat itu dengan tangisan yang sangat sangat luar biasa. Duduk tangisan kain-kain, tapi tangisan luar biasa. Yang keluar dari lubuk hati paling dalam, menangis dengan tangisan yang dasar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa kau menangis wahai fulan dengan tangisan yang begitu dasar? Sahabat Kolau jawab, Wahai Nabi Allah, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Sungguh engkau lebih kucintai daripada kaum keluargaku dan harta bendaku. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia engkau juga lebih kucintai dan aku senantiasa mengingatmu tatkala aku bersama kaum keluargaku. Maka tiba-tiba timbul suatu perasaan dalam diriku. Sehingga aku teringat nanti akan berlaku kewafatanmu dan kewafatanku. Maka aku berkeyakinan tidak akan bertemu lagi denganmu dan hanya berkumpul di dunia ini saja. Sebab engkau diangkat di tingkatan para nabi. Dan aku berkeyakinan jika aku masuk surga, aku berada di tempat yang lebih rendah daripada engkau, wahai Rasulullah. Pak, jadi sahabat Ansor ini mular kuatir kumpule kare Kanjeng Nabi sekedhat kumpul nduk do Demi Allah, engkau lebih kucintai daripada diriku, hartaku, keluargaku. Demi Allah engkau wahai Rasulullah lebih kucintai daripada keluargaku, hartaku. Di tengah-tengah aku berkumpul di, dengan keluargaku. Muncullah lintasan pikiran dan hati tentang kewafatanmu dan kewafatanku. Bila engkau wafat akan diangkat oleh Allah ke tingkatan surga yang tinggi. Jika aku umpama masuk surga pada tingkatan yang sangat rendah. Sehingga aku tidak akan bertemu denganmu denganmu lagi ya Rasulullah. Mendengar jawaban pertanyaan jawaban mendengar keluhan dari sahabat Ansor begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak, maka turunlah ayat wa mayyitu illaha war rasulah Faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin was-suhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallahi wa kafa alima. Understand? Understand? Yes. Jadi sahabat niki wedi mboten kepanggil Rasulullah malih. Bila panjenengan wafat kanjeng Nabi, panjenengan diangkat ke surga tingkatan yang di. mau kula ini mlebu swarga, tentunya tingkatan ingkang. Kula nggadahi penemu lan keyakinan buat buatin saged kepanggih panjenengan malih ya Rasulullah. Maka turunlah surat An-Nisa ayat 69 sampai 7 Understand? Jadi ayat ini dodono pertemanan itu gak cukup untuk sepanjang didasari benar-benar pertemanan seiman, oke? Okay? Seakidah, seallah yang diikat dengan akhlak engkang mulia, ukhuwah yang benar-benar lillahi kumpul. Insya Allah majelis ini kumpul. Ya kumpul untuk dunia ini, ya kumpul untuk akhirat. Terutama banjir, ini. meni-meni bahan seri, kalau ngarep wong ini pancet Sayangi pirang-pirang pengajian ini jasi gak digawe. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada jasi ini sering ini kalau putu pulau. Dibahas yang sama jundui jasi joy. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ah. Surat An-Nisa ayat 69 sampai 70 ini adalah mengandung perintah agar kita rajin melihat sejarah hidup mereka. Sejarah siapa? Para nabi, para para suhada, para siddiqin, para solihin. Apa sebab? Sing sapa wong kepengin dadi wong mulya, sing sering maca sejarah wong mulya. Sing sapane wong kepengin dadi wong hebat, seringlah membaca sejarahnya orang hebat. Siapa yang menginginkan menjadi orang besar, yang sering membaca sejarahnya orang besar. Apa sebab? Para pakar pendidikan dan psikologi telah sepakat. Apa yang dibaca oleh seseorang akan mempengaruhi sikap mental dan kepribadian seseorang. Delaan wong sing seneng maca komik iku. isok ngilang isok miber iku terus diterusno kletek-kletek ora kletek-kletek kah karo lingkungan dengar, ngarepe iku karo bojone gak paham karo waduh sing digoleh wesi kuning mustikane wer Golei pecute Sunan Giri. Lho kok sing digoleki kok ngono. Ora oh, sing diwaca iku kome cerpen-cerpen sing gak ana pedomane. Tapi nek sampean gelem maca sejarah para nabi. Amin. Amin. Sejarah para rasul. Para suhada, siddiqin, solihin akan menjadi khazanah kekayaan spiritual. Bukan sekedar kaya intelektual, tapi juga kaya spiritual ngerti temen zaman mandok. Sejarah sing diwaca sejarahe bukan ganteng. Ya nyudukan. <laughs> sejarah sing apik Pak, agar kita bisa mengetahui nikmat seperti apakah yang mereka rasakan sepanjang hidup. Yopo ya apa Salahuddin Al-Ayubi? Seorang palima yang gagah berani. Bagaimana sejarahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Bagaimana sejarahnya Sayyidina Ali? Nah, kan dalam perang Uhud saja Sayyidina Ali Masya Allah mengalami sekian puluh tusukan pedang. Tapi gak tambah licik justru akan menjadi pemberani. Misalnya pemberani nek belani gendaan. <laughs> Sayyidina Ali kan berani belo agamanya Allah. Pak kabel iki jekan iki mamoro rewel iki tak dongakno cerdas kabeh lah Sak perlu apa maca sejarah orang-orang yang telah diabadikan oleh Allah mendapat nikmat agar kita bisa mengikuti jalan lurus yang pernah mereka tempuh sekaligus bisa merasakan nikmat yang telah mereka rasakan Allahumma Muhammad Oh wong nek soleh taat nang Allah iku kenikmatannya bukan kenikmatan semu tapi kenikmatan yang hakiki amin, amin. jasadnya bisa ditanam di tanah tapi namanya masih harum di tengah-tengah masyarakat mampu mencetak prestasi dan prasasti Perjalanan hidup mereka tercatat rapi dalam sejarah. Ukiran prestasi telah diabadikan oleh sejarah yang patut diteladani dan dikenang agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek dihubungno karo sejarah-sejarah nasional ya apa? Cerdasi Panglima Sudirman, keberanian Panglima Sudirman, Masya Allah. Di dalam melawan penjajah. Dalam satu riwayat Panglima Sudirman ikut tahu kate dicekel londo. Pola ono antek londo sendiri Panglima Sudirman. Lu iku pinter Panglima Sudirman. Mubeng karo para bentara, moro tahlilan. Illallah, da ilaha illallah. Cari londo. E. Masya panglima. <laughs> Illallah, da ilaha. Londo e mikir impor menik mang bener tak moso panglima guru ambek talilan ben. Ah. Balik londo. Sing ditabo sing kayak informasi. Kau <laughs> coba waktu itu kalau kepeng londo, bunggo buting, gak apa, di diarani temenan batin. Ngotas illallah la ilaha illallah la ilaha tidak landai waduh tuh masa kita selain di situ ada kekuatan sirri Allah yang melindungi gini betul Enggak sampean tiru kate tagih utang di kolektor nang omahe sepeda katin sita. Illallah. Saya jebek kolektor. Gak iki tiran-tiran ngaji niku sale gepun. Wong kredit sepeda kambayar dikolai dep kolektor. Oh my, mau apa-apa niru Panglima Sudirman. Illallah, la ilaha Di dalam beberapa sejarah yang saya cat Panglima Sudirman itu nek medal saking griya mboten nanti batal wudhu, Mulai pertempuran padahal dijonjong ini ditembak ya lolos saya. Ini gak tahu batal wudhu, Tadi nek medal napa cara wudu Panglima mesti. Pak. Pak. Jadi orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah perjalanan hidup mereka tercatat rapi dalam sejarah. Ukiran prestasi telah diabadikan oleh sejarah yang patut diteladani dan dikenang agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Monggo dalam nikah sareng-sareng. Melalui kajian ini saya mengajak dan berharap bagi kita semua untuk belajar berpikir positif. Rasional, wajar. Karena kita ini hidup di alam nyata bukan alam mimpi. Kita ini hidup di alam nyata bukan alam dibutuhkan dadi wong sing pikirane apik, rasional lan wajar, gak usah terjebak klenik, gak usah terjebak ilmu gadah-gaduh, belajarlah berpikir positif, rasional dan wajar. Mbok menawa ini iki gak dhewe ya si wajar Banyak ini gak gelem nyambut. Ojo berlindung untuk takdir. Wah, pitik panjenengan ya oleh pusara ngene gak banyak yang wis takdir. Oh, tak idoni kon. Jadi banyak orang malas sok berlindung di takdir. Lidong, lidong. Bojone gak iso mangan, anak pas sekolah. Ya apa dik sapa gelem dik ping takdire awak Padahal tangannya gak dikrembyah-krembyahnya sikile ya gak usah. Wong manuke kepingin golek panganan ya miber sekian ratus kilo, sekian puluh kilo. Ngene mboten? Esok iku manuk iku masa telene iku kosong, mulai warek karena burung ini mau berikhtiar untuk menjemput rezeki yang telah disiapkan oleh Allah. Kata no uang. Yes. Sini, dek. Nyambut kayu sak piring, dek. Gak nyambut kayu sak piring. Podo-podo sak piring gak nyambut kayu, dek. Iki wong sampel aja dinut ya. Sing gagal. Wong rezekine Allah. soal disok di mana-mana. Gini betul? luwe-luwe Sidoarjo. Kan alasan zaman gak sok mangan perputaran uang Sidoarjo ki banyak sekali. Dodol warung kopi lah laris. Insyaallah pemanen nggone sing bagus. Nanti kono dikei gambar-gambar sing menarik. Insyaallah. Kopi tongkat Ali. Ilang alie kali tong. Sing pinter ngono nggih. Insyaallah kopi ben kuat. Terus dikai jos. Kakau tukur-tukur. Ditoto sing rapi. Nggone sing api, kerbel-kerbel sing sae. Nggone nang tuku kon tanda tangan ngono. Ngono rodok terkenal di foto dipasang. Gusali saja ngopi di sini. Mangan-mangan Pak cukup didang, gak payu mbin dhewe. Pak. Pak. Sapa sing kepengin ngedekno warung kopi asal saya main temen tak bon, tak modali lah. Tak modali. Tapi tak nggone tak deloke. Ndodol kopi nduk tengah kuburan sapa itu? Sing strategis. prapatan bilang ngono. Totokan teko saka dono ngono iku. Patlikur jam iku Pak. Lah dikai ya wis makanan-makanan ringan. Kayak pil murah-murah ana dikolgen, stop cret. Payu payu ono ae wong beteng-beteng dalu golek stop cret iku. Gini iki stop statement dising nang mriki nggih. Nyebut kae nemen apa kula Paham nggih? Mosok kalah karo wong dodol sego goreng iku. Iku dodol sego goreng. Tak delok jam 5 mang sego gorenge wis singitno nduk klengkeng ngono. bojoku tawari Dik wong iki golek sandang pangan anak bojone. Iku budal mesti pamitan bojone dongakno dhek ya rezekine lancar, muga-muga gak udan. Halal itu halal. Dan itu merupakan jihad. Hati jihad itu duduk ngebom pes mateni wong itu. Golekno sandang pangan anak bojolan keluarga itu juga jihad. Pirang-pirang wong dosane disepuro Allah duduk krono salate, duduk krono rukuk sujute, tapi krono soroe lan rekosoe golekno sandang pangan keluargae. Lah kula nerangno ngene aja dipahami nek no salat poso iku gak penting ya itu iku ae. Lho tak jotos kon. Iku mahamane keliru sampe Pak. Mulai sing kelas kadang-kadang sing wedok senen kon enak. Turut to. Bareng awak iku ndas tak gawe sikil, sikil tak gawe ndas. Akrobat dah. Nah, sing wedok ya ngono, nek sing lanang nyambut gawe golek ceki ya didorong. Gelem duha, gelem Senin Kemis, dongakno. Lah ngeten to? Cek imbang. Engko sing lanang swara, sing wedok ku sana. Sopo lipo ae. kita dihadapkan sebuah keprihatinan bahwa hari ini kaum muslimin bukan penguasa-penguasa bumi sebagaimana seharusnya. Untuk menghibur diri kepedian ini biasanya kita melihat masa lalu yang gemilang. Ketika kaum muslimin menaklukkan lebih dari separuh dunia Ketika suara muadzin merupakan suara terbaik dunia. Apakah yang mengubah penunggang-penunggang onta di gurun tandus dan sunyi menjadi tolak ukur pengetahuan dan peradaban dunia? Siapakah yang mengubah suku-suku yang bertikai menjadi kesatuan kekuatan kebaikan dan kebajikan? Apakah yang membuat pengembala-pengembala bodoh menjadi penakluk-penakluk kekaisaran Bizantium dan Persia? Mari kita simak kajian malam ini dengan berguru kepada sejarah terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan revolusi yang menakjubkan sepanjang sejarah peradaban manusia. materi ini cik tahu Pak? Pak? Yang pertama-tama dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah menanamkan di dalam hati pengikutnya kalimat La ilaha illallah. Mangga. tauhid sing didencepno dilik karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pengikutnya. Dia mengajarkan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa selain Allah tidak patut disembah dan dipuja. Bahwa semua manusia betapapun besar dan luas kekuasaannya hanyalah sesuatu yang kecil dan hina di hadapan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor loro. Yang nomor dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada para pengikutnya insyaallah manusia termulia adalah manusia yang paling takwa kepada Allah sejalan dengan pesan suci Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Inna akromakum indallahi atskakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari dua hal ini membuat kaum muslimin percaya diri dan punya harga diri. Mereka berkeyakinan bahwa kemuliaan adalah milik Allah, nabinya dan para mukmin. Saya ulangi. Dari dua hal ini yaitu tauhid la ilaha illallah, insyaallah membuat kaum muslimin percaya diri dan punya harga diri. Mereka berkeyakinan bahwa kemuliaan adalah milik Allah, nabinya dan para mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Munafikun ayat 8, walillahil izzatu wali rasulih walil mukminin. Sadaqallahul Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Muka-muka tadi keterangan sing manfaat. Maka hilanglah perasaan rendah diri. Bersemayamlah di dalam hati mereka harga diri yang konstruktif. Kita semua tahu bahwa sejarah telah mengabadikan Bagaimana Ja'far bin Abi Thalib berdiri dengan gagah berani di hadapan Kaisar Ethiopia dengan meyakinkan dan dengan meyakinkan dan berani menyuarakan kebenaran Islam. Dan ketika sebagian orang bertanya, mengapa kaum muslimin tidak bersujud di hadapan kaisar? Dengan tegas Ja'far menjawab, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kami bersujud di hadapan siapapun kecuali Allah. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Sampai tak tunggu berkah umuri. Berkah rezeki. Masya Allah. Jok sampak lali sejarah ya. Jok sampak lali sejarah jadi selamat. Kok diterang no Panglima Sudirman kata dicekel londo. Marun maca tahlil samen kata ditagi uang moro albat. Kualat samen. ya? insyaallah ngaji terus niki wawak awak kes ke ngaji dadi nang warase dadi obat ke alam mandi karo ngaji mandi dungane nek men-men waras sing dilarang sing senengan kula tok kabulei mandi lakem Anak ah, kongon mangan deh, Ya Allah. singa anyep-anyep. Masya Allah. Kongon cerdas ya Allah. Jenenge loro ya Pak. Insyaallah. Lah biasa nek wis lara iku sing diarep iku sing dilarang ya. Niku tuh arep gole nang sate sing anget. Salah bendoyo. Cari bojo iki masyaallah kulupan bae ya. Iya deh. Ya Allah. Masya Allah. Sambal goreng teniri. Masya Allah. Tapi nek kebetulan sampean ini waras. Wong api-api. Obat deh. Didungani ya. kulo dungani Pak nih, Mandi dongae. sampai nami ini temenan. Terutama sing utangi ake-ake sing temenan ngamini toto ini saat atine dulu donga kulo waca cek dijabahi Allah utang sampean lunas. Insyaallah keruwetan-keruwetan sampean dudari be Allah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته رضي الله عنهم لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكمزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الداد وسر السار بسائر الأسماء والصفات Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu A'udhu bika min sarri ma sana'tu Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidambi fakfirli fa innahu la yakfirud dunuba illa anta Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wa nas'alukal azimata fi rusti wa nas'aluka sukra nikmatika wa husna ibadatik wa nas'aluka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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.